Qala al-Imam nawawi rahimahullah taala Kitabul Adab, kitab adab. Apa definisi adab? Adab itu ya adab. Iya kan? Kita sering mengenal orang beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar-benar adil dan beradab adab dalam kumpulan kebaikan yang ada pada seorang hamba. Dan maknanya sangat luas adab itu. Para ulama mengatakan adab ada tiga macam. Wahwa adalah satu anwa adab ada tiga macam. Yang pertama-tama adab ma'allahi subhana beradab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala beradab kepada Allah. Dan perinciannya panjang. Yang kedua, wa adabu ma'a rasulih sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi. Yang kedua, beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Dan yang ketiga, beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Yang ketiga, wa adab wa adabun ma'a khalqihi dan beradab terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adab terhadap sesama. Jadi adab ada tiga adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya, dan yang ketiga adalah adab terhadap sesama makhluk. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin Beliau setelah komentar panjang tentang macam-macam adab tadi itu, adab terhadap Allah, terhadap Rasul dan syariatnya, dan adab terhadap makhluk yang akan kita bahas di hadis tadi setelah ini. Beliau menutup pembicaraannya dengan mengatakan wa adabul mar'i anwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang adalah tanda kebahagiaan dan kesuksesannya. Jadi orang yang beradab itu adalah orang yang bahagia dan orang yang sukses. Wa adabihi unwanu syaqawatihi wa Sedikitnya adab itu adalah tanda kesengsaraan dan kegagalan seorang hamba. Orang yang tidak beradab atau sedikit beradab itu adalah tanda dia pasti sengsara dan dia pasti gagal. Kemudian beliau mengatakan famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adam. Tidak ada yang lebih mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat seperti beradab. Jadi maksudnya beradab ini adalah yang paling mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Walaf tujliba hirmanuha bimithli natil adab dan tidak pula diambil kebalikannya seperti sedikitnya adab. Artinya orang kalau sedikit adab maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Adab ya ikhwan. Adab kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya serta adab kepada sesama makhluk. Kita sekarang ini butuh orang-orang beradab. Orang-orang yang mendapatkan tarbiyah ruhiyah yang yang bisa menangkap pesan-pesan moral dari Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan bab yang nomor ke 484 Babul haya'i wa fadlihi wal hatti 'ala at-takhalluqi bihi. Bab malu Keutamaan Dan anjuran Untuk berakhlak dengannya Ini mulai beliau bicara Tentang adab ya Panjang lebar kitabul adab ini Jadi di sini beliau Imam Nawawi hendak membawakan riwayat-riwayat tentang pentingnya malu ya ikhwan, malu. Keutamaan malu dan supaya kita berakhlak dengan akhlak malu. Kata beliau, "Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i." وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang dari Ansor yang sedang menasehati saudaranya agar supaya jangan malu. Jadi waktu ada orang Ansor ya, orang Ansor nasehati saudaranya, menegur saudaranya. Karena saudaranya ini pemalu. Ditegur, jangan malu kamu, jangan malu, dinasehati supaya jangan malu. Lalu ketika Rasulullah lewat, beliau mengatakan biarkan dia malu. Karena malu termasuk daripada iman. Karena malu adalah termasuk daripada iman muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di antara kandungan yang bisa kita ambil bahwasanya al haya'u syu'batun min syu'abil iman. Malu itu adalah merupakan cabang di antara cabang-cabang iman. Dan nanti ada hadisnya secara langsung. Kenapa malu adalah cabang iman? Li'annahu yamna'u sahibahu min irtikabil ma'asi kama yamna'ul iman. Karena malu mencegah mencegah seseorang daripada melakukan kemaksiatan. Sebagaimana iman juga mencegahnya. Jadi orang itu kalau malu mau berbuat maksiat juga malu dan itu adalah malu yang terpuji. Hanya nanti ada keterangan malu yang syar'i ya, malu yang syar'i. Apa malu yang syar'i? Kemudian di antara kandungan hadis ini pula wujubul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wajib amar ma'ruf nahi munkar. Wajib menyuruh yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini adalah kewajiban kita. Kalau kita tidak melakukan ini, maka Allah menurunkan bencana dan semuanya akan terkena. Wa adamu ta'khiril bayan fi an waqtil haja, larangan menunda penjelasan ketika dibutuhkan. Jadi ketika penjelasan kita dibutuhkan jangan ditunda. Ketika dibutuhkan ya, jangan ditunda. Seperti ini. Ini Rasulullah perlu menjelaskan pada saatnya, maka waktu ditunda. Saat itu juga beliau jelaskan. Kemudian berikutnya wa an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma dari Imran bin Husain semoga Allah meridai keduanya annahu qol beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khair muttafaqun alaih kata beliau malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan muttafaqun alaih Bukhari Muslim Wa fi riwayah li Muslim, dalam riwayat Muslim, al-haya'u khairun kulluh. Malu itu adalah baik semuanya. Atau dalam riwayat yang lainnya beliau mengatakan al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Subhanallah ya. Jadi malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, malu adalah baik semuanya, malu adalah semuanya baik. Di antara kandungan hadis ini al hathu 'ala takhalluqi bi khuluqil haya. Anjuran agar kita berakhlak dengan akhlak malu. Wa annahu khairun lil fardi wal mustama dan bahwasanya sifat malu itu baik bagi pribadi dan masyarakat. Malu itu baik bagi pribadi dan masyarakat. Kenapa demikian? Lima yahmilu alaihi min fi'lil hasan wa tarkil qabi. Karena malu membawa seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya, karena dia malu, dia selalu berbuat baik dan dia meninggalkan semua yang buruk karena ada sifat malu. Kemudian Syekh Salim menjelaskan ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah bahwa maksud daripada malu-malu di sini adalah malu yang syar'i. Apa itu malu yang syar'i? Nanti beliau juga menjelaskan Imam Nawawi sendiri. Syekh Salim mengatakan malu yang syar'i itu atau nanti Imam Nawawi menerangkan tentang malu yang syar'i, Syekh Salim menjelaskan kebalikannya. فأما الحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق والخوف عن مؤمن مواجهة من يرتكب المنكرات فليس شرعيا Ini kebalikannya malu yang syar'i ya. Karena malu yang syar'i diterangkan oleh Imam Nawawi sendiri nanti. Kata beliau, adapun malu yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban dan takut untuk mencegah kemungkaran maka itu bukan malu yang syar'i. Jadi mau berbuat baik malu. Ada orang mungkar mau negur takut. Itu bukan malu namanya, bukan malu yang syar'i. Bukan malu yang syar'i. Mau hadir pengajian, mau ke depan malu di belakang aja. Itu enggak syar'i. Ini kebaikan. Jadi maksud malu mau berbuat mungkar malu. Mau pacaran dilihat orang malu, itu malu yang syar'i. Mau korupsi malu, itu syar'i. Tapi kalau mau berbuat baik malu, enggak syar'i, tidak syar'i. Bahkan kata beliau bal ajazun wa mahanatun wa khawar. Bahkan itu adalah sifat lemah, kehinaan dan kerendahan. Selanjutnya Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata beliau al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih bid'un itu antara 3 sampai 10 atau antara 3 sampai 9. Jadi iman itu ada 73 atau 79 atau 63 atau 69 cabang. Cabangnya iman sangat banyak dan para ulama sudah menulis kitab-kitab secara khusus membahas masalah cabang-cabang iman. Dan kitab yang paling bagus dalam masalah ini dan juga pelopor adalah kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala, Syu'abul Iman, kitab beliau besar dan kemudian oleh para ulama dimukhtasar menjadi singkat dan kemudian oleh sebagian ulama lagi ditulis sahih Syu'abil Iman. Cabang-cabang iman yang sahih sahih saja. Cabangnya iman banyak. Fa afdaluha cabang iman yang paling afdal adalah qaulul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Wa adanaha imatatul adza 'anil tariq dan cabang iman yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalanan. Ada duri di pinggirkan, ada paku, ada kulit pisang dan yang lain. Wal haya'u syu'batun minal iman dan malu adalah cabang dari iman. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih Bukhari Muslim. Dan yang lalu telah dijelaskan pada hadis nomor ke-127 tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Hadis ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah juga menjadi dalil ahli sunnah wal jamaah tentang definisi iman. Definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu adalah ucapan lisan keyakinan hati dan pengamalan dengan anggota tubuh. Dan itu lengkap di hadis ini. Yang pertama-tama ucapan lisan. Yaitu di sini dikatakan ucapan la ilaha illallah. Kemudian keyakinan hati, di sini diterangkan apa? Malu. Malu adalah amalan hati dan itu bagian daripada iman. Kemudian pengamalan dengan anggota tubuh, di sini diibaratkan dengan menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi iman itu lengkap, mengucapkan, meyakini dan mengamalkan. Bukan sekedar percaya saja, bukan sekedar hati saja. Dan iman itu yazid wa yangkus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, bab tentang malu. Waan an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhoinya annahu qala beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an al adra fi khidriha." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dari gadis yang dipengit. Gadis yang dipengit itu pemalu. Rasulullah lebih pemalu daripada dia. Fa idza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhi Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disenangi, maka beliau tidak negur, tapi kita tahu dari wajahnya. Wajahnya berubah karena beliau sangat malu. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Sebelum dijelaskan hadis ini, Al-Imam Nawawi membawakan pendapatnya ulama tentang malu. Yang dimaksud dalam hadis ini malu yang syar'i yaitu qala ulama berkata para ulama haqiqatul haya hakikat malu khuluqun yab'atsu ala tarkil qabih wa yamna'u at taqsir fi haqqi dhil haqq hakikat malu adalah akhlak yang menyebabkan seseorang meninggalkan keburukan dan mencegahnya dari melanggar hak melanggar hak Kemudian kata beliau warwaina an Abil Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala kami juga telah meriwayatkan dari Abul Qasim Al-Junaid rahimahullahu taala beliau seorang yang dikenal dengan zuhud ya biasanya beliau dikelompokkan dalam kelompok sufi tapi maksudnya adalah sufi yang sunni maksudnya adalah orang-orang yang zuhud Sementara akidahnya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah Abdul Qasim Al-Junaid mengatakan tentang malu Al-haya'u ru'yatul ala aini'am wa ru'yatul tafsir Fayatawalladu bainahuma halatun tusamma haya'an Malu adalah penglihatan akan nikmat Allah Dan penglihatan akan pelanggaran kita Lalu melahirkan dari keduanya suatu keadaan yang disebut dengan malu. Jadi kita melihat nikmat Allah begitu banyak, kemudian kita melihat bahwa pelanggaran kita juga terlalu banyak. Ibadah kita terlalu sedikit, syukur kita sangat kurang. Sehingga timbul suatu keadaan itulah disebut dengan malu, malu yang syar'i. Memang benar ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kalau kita lihat ya, nikmat Allah demikian banyak. Nikmat Allah turun terus. Sementara maksiat kita naik terus. Ini kalau kita renungkan, kita tadaburi kita akan malu, malu kepada Allah. Bagaimana tidak? Allah menjadikan kita cinta kepadanya dengan nikmatnya, sementara kita menjadikan Allah murka dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian di antara kandungan hadis yang lalu bahwa Rasulullah lebih pemalu dari wanita atau gadis yang dalam pingitan di antara kandungannya adalah al-haya'u khuluqun gharizidin nisa. Sifat malu adalah sifat dasar wanita. Sifat dasar para wanita itu malu. Tapi entah sekarang ya. Apa sama dengan dulu? Yang jelas malu adalah sifat dasar wanita. Kemudian di antara kandungan maka dari itu kalau ada wanita ditanya ya, dilamar orang itu ditanya ditanya dia mau enggak. Kalau dia diam berarti jawabannya iya. Wa idnuha somatuha. Kalau dia diam berarti dia bilang setuju itu. Karena dia mau bilang setuju itu malu. Diam aja, senyum-senyum. Itu wanita dulu, tapi enggak tahu sekarang. Sekarang Allah apa tetap atau sudah berubah? atau ya itulah. Kemudian di antara kandungan hadis ini daruratut ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hayat sangat diperlukan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sifat malunya. Jadi malu ya, malu yang syar'i. Rasulullah adalah orang yang paling pemalu tapi beliau adalah orang yang paling berani menegakkan hak menyuruh yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Hanya saja malunya kalau sesuatu memang yang patut dia malu. Malu ini penting ya ikhwan. Bahkan ada hadis yang menyatakan yaitu yang didapatkan dari para nabi terdahulu, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu enggak punya malu, berbuatlah sesukamu. Maksudnya kalau orang itu enggak punya malu, semua dilakukan. Istilahnya apa istilah kita itu? Mukanya muka apa? Kalau bahasa Indonesia muka badak. Iya, kalau bahasa Jawa apa? Iya. Orang nggak punya malu, orang nggak punya malu itu ya repot. Dia berbuat nyimpang, melanggar apapun yang gak ada malunya. Dia korupsi, dia nggak amanat, dia apa? Tapi dia berlagak kayak orang yang amanat, nggak punya malu. Sampai ada kisah yang sangat menarik dan lucu sekaligus mengharukan dan tragis. Bagaimana kisahnya? Sebuah intansi yang mereka dikenal sebagai koruptor Korupsi semuanya. Dan yang di dalam itu tahu mereka ahli korupsi. Yang nggak korupsi dipecat. Tapi anehnya tiap-tiap badan asar mereka itu ada kultum. Yang kultum mereka lucu nggak? Jadi ketika mereka memberikan kultum karena nggak punya dosa. Korupsi itu haram, ya.